Pada kesempatan yang mulia ini <clears throat> kita akan membahas tentang kaidah yang masih berhubungan dengan kaidah niat seperti yang tadi disampaikan oleh akhuna Ihsan hafizahullah taala bahwa kita akan membahas tentang sebuah kaidah yang kaidah ini kata ulama adalah kaidah yang sangat bermanfaat yakni kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid al-wasailu laha ahkamu al-maqasid bahwa wasilah-wasilah atau sarana-sarana memiliki hukum yang sama dengan al-maqasid maqasid artinya tujuan jadi sarana memiliki hukum sama dengan tujuan <clears throat> eh, kaidah ini ulama berkata seperti yang dikatakan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala tentang kedudukan kaidah ini beliau berkata dalam risalah Bil al Fiqhiyah wa hadhihi al-qa'idatu min anfa'i al qawaid wa a'lamiha wa aktsariha fawaid wa la'allaha yadkhulu fiha <clears throat> rub'u ad-din <clears throat> beliau berkata bahwa kaidah ini merupakan kaidah yang paling bermanfaat. Wa azamiha, kaidah yang paling agung. Wa aktsariha fawaid dan kaidah yang paling banyak faidahnya. Dan beliau berkata wa la'allaha yadkhulu fiha rub'uddin. Ya, bisa jadi kaidah ini kata beliau masuk ke dalamnya seperempat dari agama kita. Masuk dalam agama kita, yakni seperempatnya. <clears throat> Menunjukkan bahwa kaidah ini sangat uh, agung dan sangat besar sekali. Kita lihat bahwa uh, eh, af'alul ibad, perbuatan hamba, ya, perbuatan manusia, perbuatan hamba, itu ada dua. Ya. Ada yang namanya al-wasail, yang pertama, ada yang namanya al-maqasid wal-ghayat. Di perbuatan hamba sekali lagi ada dua. Ada wasail, ada wasilah, dan yang kedua ada ghayat. Al-wasail adalah sarana. Sarana. Wasail jamak dari wasilah. Maksudnya adalah at-turukul mufdiyatu al maqasid. Ini kata ulama. Al-wasilah adalah at-turuk atau al-wasail adalah at-turukul mufdiyatu ila al-maqasid. Ini sarana-sarana, jalan-jalan yang menghantarkan kepada maqasid yang menghantarkan kepada tujuan ini wasail <clears throat> adapun maqasid jamak dari maksud, ya jamak dari maksud artinya sesuatu yang kita tuju dan ini merupakan sesuatu yang sangat eh, mudah untuk dipahami oleh kita sekali lagi bahwa af'alul ibad kata ulama ada dua perbuatan hamba ada dua. Yang pertama sarana, yang kedua tujuan. Sarana dan tujuan. Kaidahnya adalah sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Dan ulama seperti uh, Syekh Sa'di uh, rahimahullahu taala <clears throat> beliau berkata bahwa al-asya thalatha. Artinya perbuatan hamba itu ada tiga. Perbuatan hamba ada tiga. Ada yang disebut dengan maqasid, ada yang disebut dengan wasail, ada mutamimat, <clears throat> ada mutamimat. Maqasid artinya tujuan, wasail sarana, mutamimat ini penyempurna. Oleh karena itu dalam manzumah Kuwait Fikhiyah, beliau berkata, wasailul umuri kal maqasid, wahkum bihadal hukmi lizzawaid wahkum bihadzal hukmi lizzawaid. Dia berkata, sarana-sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Kemudian dia berkata, hukumkanlah seperti ini dalam masalah zawaid. Zawaid ini mutammimat. <clears throat> zawaid ini mutammimat penyempurna. Jadi beliau berkata bahwa perbuatan hamba itu ada tiga. Ada yang disebut dengan wasail, sarana, kedua tujuan, dan ketiga mutamimat. Seperti contohnya seperti ini. Maqasid adalah salat. <clears throat> salat, ya. Ghaya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah di antara salat. Ya, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Dan salat adalah maksud, tujuan. Nah, eh, wasilah kepada salat, wasilah kepada salat artinya sarana ke sholat, untuk bisa menggapai sholat, itu ada wasilah, ada sarana. Sarananya sebelum sholat kita wudhu, kemudian kita berjalan dari rumah ke masjid. Ini namanya wasilah. Ya. Kemudian setelah di masjid, kita melakukan tujuan yang sudah kita inginkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sholat. Nah, pulang dari masjid ke rumah ya ini namanya mutammimat penyempurna yakni rujuk min al-masjid ila al-bait tetapi sebagian ulama menyatakan bahwa mutammimat juga sebenarnya masuk ke dalam wasail masuk ke dalam kategori wasail atau uh, sarana oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullahu taala dan sebagian ulama yang lain tetap berkata bahwa af'alul ibad itu ada dua. Yang pertama sarana, yang kedua adalah tujuan. Jadi perbuatan hamba itu ada dua, ada yang namanya sarana dan ada namanya tujuan. Dan kaidah yang kita sedang bahas adalah bahwa sarana memiliki hukum e, seperti tujuan. Ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang dalil-dalil dari kaidah ini Kemudian contoh-contoh penerapan dari kaidah yang besar ini. Banyak dalil yang mendasari kaidah ini. Ada beberapa dalil di antaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha tilka hududullahi fala taqrabuha itu adalah larangan-larangan Allah maka janganlah kalian mendekatinya tilka hududullahi fala taqrabuha surat al-baqarah ayat 187 jadi larangan-larangan Allah tidak boleh kita dekati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Wa inna man nuhiya an qurbaniha hatta nab'ud 'anil muharrami wa 'an wasailil muharram." لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وكم من إنسان حام حول الحمى فوقع فيه ولهذا قال فلا تقربوها فالمحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربانها Beliau berkata, sesungguhnya dilarang untuk mendekati al-muharramat, dilarang untuk mendekati sesuatu atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Sehingga kita bisa menjauhi sesuatu yang haram dan bisa menjauhi wasilah-wasilah yang haram, sarana-sarana yang diharamkan. Karena apa? Beliau berkata wasail bahwa sarana-sarana itu, wasilah-wasilah itu memiliki hukum seperti maksud. Dia berkata, wa kam min insanin, berapa banyak orang yang mendekati sesuatu yang haram, fihi. Dia terjatuh pada hal tersebut, pada sesuatu yang haram itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqrabuha." Jangan mendekati hal tersebut. Dari sini beliau berkata, "Fal muharramat yanbaghi al-bu'du anha wa 'adamu qurbaniha." Hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang diharamkan hendaknya kita menjauhinya dan tidak mendekatinya. Tidak mendekati hal-hal yang diharamkan. Kemudian dalil yang lain, ya, dalil yang disebutkan oleh ulama adalah ada dalam surat Al-Baqarah juga di ayat yang ke-229 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha tilka hududullahi fala ta'taduha Apabila kalian takut bahwa keduanya, kalau keduanya, kedua suami istri, ayat ini berbicara tentang hubungan suami istri. Apabila kalian khawatir atau takut bahwa keduanya tidak sanggup untuk menegakkan hudud Allah, hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya <clears throat> atas bayaran istri untuk menembus dirinya, untuk menembus dirinya. Ini ayat ini berbicara tentang masalah khulu, ya apabila sebuah rumah tangga suami istri si istri tidak bisa melaksanakan hak-hak suami tidak bisa memberikan menunaikan hak-hak suami maka si istri diperbolehkan untuk melakukan khulu artinya minta cerai dan membayar tebusan membayar tebusan supaya tidak melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah berfirman, "Tilka hududullahi fala ta'taduha." Itu adalah hukum-hukum Allah, jangan kalian lampaui. Jangan kalian lampaui. Ini pun ayat diambil oleh ulama sebagai dasar tentang uh, kaidah al-wasailu laha ahkam al-maqasid bahwa wasilah-wasilah ini memiliki hukum sama dengan maksud. Syekh Utsaimin berkata, <clears throat> "Yukhadhu dzalika" hal ini diambil min jawazi akhdhil insani min imra'atihi ma ata ma ataha aw ba'dahu idza khifatil mafsadatu fil baqa'i 'ala zawjiyah Dan diambil dari dalil ini bahwa seseorang boleh mengambil bayaran istri sebagai tebusan untuk dirinya, baik itu semuanya atau sebagiannya, apabila dikhawatirkan ada mafsadah, ada mafsadah, ada sesuatu mafsadah. Mafsadah ini kerusakan. Ya. Apabila tetap berada dalam hubungan suami istri, ya. Maka boleh ketika dikhawatirkan ada mafsadah seorang istri ya meminta khulu membayar um, mahar yang diberikan oleh suaminya kemudian suami mengambilnya. Dan ini pun terjadi pada zaman Rasul Shallallahu alaihi wa sebagaimana dalam sebuah kisah uh, istri Thabit bin Qais radhiyallahu anhuma di mana uh, Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ata Thabit bin Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Istri dari Thabit bin Qais mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, saya tidak mencela akhlak dan agamanya, akan tetapi saya membenci kekafiran dalam Islam." Artinya dia ingin lepas dari Thabit bin Qais. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ataruddin alaihi hadiqatah?" Apakah anti bisa mengembalikan maharnya mahar yang dibelikan oleh Sabit bin Qais yang ini berupa kebun apakah nanti bisa kembalikan itu kebunnya kemudian qalat na'am ya saya akan kembalikan Qala Rasulullah SAW, Rasul berkata, "Iqbalil hadiqah wa tallikha Rasul berkata kepada Thabit bin Qais, "Terima itu kebun dan ceraikan dia." <clears throat> Ini sebagai dalil al-wasail laha ahkam al-maqasid. Kemudian di antara dalil ya digunakan oleh ulama tentang kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasailu laha ahkamul maqasid sarana ini memiliki hukum yang sama dengan tujuan adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Surat Al-Ahzab ayat 32 Allah berfirman, "Ya nisa' nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitun, fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidak seperti salah satu di antara wanita-wanita yang ada apabila kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qaul maka janganlah tunduk artinya melemah lembutkan perkataan jangan melemah lembutkan perkataan fayatma alladhi fi qalbihi marad sehingga orang yang ada sakit dalam hatinya ini memiliki keinginan ya dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa seorang wanita tidak boleh berbicara di hadapan lelaki dengan melembut-lembutkan suaranya karena akan membuat orang yang sakit hatinya ingin melakukan perbuatan yang mesum ya melakukan perbuatan yang mesum ini sarana sarana kepada perbuatan yang diharamkan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala haramkan sarana ini Syekh Sa'di rahimahullahu taala beliau berkata tentang ayat yang mulia ini beliau berkata fa dalilun ala anna al-wasaila laha ahkamul maqasid Ayat yang mulia ini, surat Al-Ahzab ayat 32 merupakan dalil <clears throat> bahwa sarana memiliki hukum yang sama dengan maksud. Beliau berkata, "Fa innal khudu'a fa innal khudu'a bil qali wal lini fil asli mubah." Sesungguhnya uh, berlemah lembut dalam berbicara hukum asalnya mubah. Berlemah lembut dalam berbicara sekali lagi hukum asalnya kata beliau adalah mubah. Walakin lamma kana wasilatan ilal muharram muni'a minhu. Akan tetapi ketika dia sebagai sarana ya kepada sesuatu yang diharamkan maka dilarang. Maka dilarang. Walihada kata beliau yanbaghi lil mar'ati fi mukhatabati rijal allatalina lahu allatalina lahumul qawla. Oleh karena itu hendaknya bagi seorang wanita ketika berbicara dengan laki-laki tidak melemah lembutkan, tidak melembut lembutkan suaranya. Karena hukum sekali lagi hukum asal melemah lembutkan suara mubah. Hukum asal melemah lembutkan suara mubah. Tetapi kalau melemah lembutkan suara ini bisa menghantarkan kepada perbuatan yang haram, maka dilarang. Maka dilarang. Ya. Oleh karena itu fala takhda'na bil qaul kata Allah Subhanahu wa taala. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Orang yang ada rasa sakit, orang yang ada sakit di hatinya ini akan menginginkan sesuatu. Jadi ayat yang mulia ini menunjukkan tentang sebuah kaidah yang besar bahwa al-wasailu laha ahkamul maqasid sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di hafizahullah rahimahullahu taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." <clears throat> Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk melakukan salat pada hari Jumat, maka segeralah berzikir kepada Allah dan wazarul bai'. Tinggalkan yang, yang namanya jual beli tinggalkan yang namanya jual beli. Ayat yang mulia ini juga merupakan dalil bahwa sarana sarana memiliki hukum yang sama dengan maqasid. <clears throat> sarana memiliki hukum yang sama dengan maqasid. Ya. Eh Syekh Muhammad sallallahu alaihi berkata bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera berzikir kepada Allah ya ketika muazin mengumandangkan azan pada hari Jumat ya kemudian bersegera untuk mendengarkan khutbah ini eh, ini merupakan kewajiban ya jadi mendengarkan khutbah hukumnya wajib ya bersegera dan e, kemudian meninggalkan al-bai' maka hukumnya adalah sesuatu yang wajib ya bersegera ini sarana ya as-sa'yu bersegera untuk mendatangi masjid dan mendengarkan khutbah untuk mendengarkan khutbah maka sarana ini jalan ini dihukumi juga wajib ya dihukumi juga wajib kemudian Allah berfirman wa darul tinggalkan yang namanya jual beli ya karena kalau setelah azan ya kemudian masih tetap melakukan jual beli bisa meninggalkan khutbah Jumat ya dan ini sarana yang diharamkan nah e, dalil yang lain <clears throat> dalil yang lain e, adalah sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman ya di mana Rasulullah SAW bersabda innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabahatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa shubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubahati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuhu ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب <clears throat> Hadis ini surat al-Imam Al-Bukhari dan Imam uh, Muslim. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, antara keduanya ada perkara yang syubhat, yang e, tidak diketahui oleh banyak manusia maka barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat tersebut, dia telah menjaga agama dan irdnya. Dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Barang siapa yang jatuh kepada syubhat, dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram. Seperti kata Rasul, orang yang menggembala kambing. Ya. Orang pengembala dia mengembala kambingnya di tanah larangan. Dia akan jatuh kepada tanah larangan tersebut. Dan Rasul berkata, Ala wa inna likulli malikin himan. Eh, ketahuilah bahwa setiap raja itu punya tempat larangan, tanah larangan. Dan larangan Allah adalah maharimu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan mendekati larangan-larangan Allah. Kalau mendekati larangan Allah maka jatuh kepada larangan tersebut. Ini eh, syahidnya. Ya. Bahwa hadis yang mulia ini diambil oleh ulama <clears throat> al-wasail ahkam al-maqasid. Sekali lagi, kita sedang membahas al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Jadi sarana, sarana, sarana memiliki hukum yang sama seperti tujuan. Ya. Kalau tujuannya haram, maka sarannya jadi haram. Ya. Kalau tujuannya mubah, sarananya mubah. Kalau tujuannya wajib, maka sarannya wajib. Kalau eh, eh, tujuannya adalah makruh, sarannya makruh. Kalau tujuannya sunnah, maka sarananya adalah sunnah. Jadi kita lihat tujuan. Maqasid. Ya, salat wajib, maka sarananya wajib. Ya. Zina haram, maka sarana kepada perbuatan zina adalah sesuatu yang haram. Jadi sekali lagi al-wasailu laha ahkamu al-maqasid. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan maksud. Satu lagi e, dalil yang ingin saya sampaikan di sini adalah hadis Jabir radhiyallahu an. Hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah alaihi wasallam kata beliau naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr wa an yuq'ad alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang e, eh, mentajsis kuburan, artinya mengkapur kuburan di semen, <clears throat> di kapur, ya, <clears throat> kuburan. Dilarang untuk duduk di atasnya dan dibangun di atasnya. Karena apa? Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al taala berkata tentang hadis yang mulia ini, beliau berkata dalam uh, kitab Fathul Jalali wal Ikram, kita beliau berkata wa istafada min hadzal اعتبار الوسائل وأن الوسائل لها أحكام المقاصد وهذه القاعدة قاعدة شرعية معتبرة عند أهل العلم ولها أدلة كثيرة منها هذا الحديث beliau berkata faedah dari hadis yang mulia ini adanya wasail ya wasail ini memiliki hukum yang sama dengan tujuan dan kaidah ini merupakan kaidah syar'iyah yang mu'tabarah menurut ahlul ilm, dianggap oleh para ulama. Dan kaidah ini kata beliau laha adillatun katsira, memiliki dalil-dalil yang banyak seperti yang saya sebutkan di antaranya tadi. Ya. Minha hadzal hadis, di antaranya adalah hadis yang mulia ini. <coughs> Baik. Ini eh, hadis-hadis uh, hadis -hadis yang sudah kita bacakan dalam pertemuan kita kali ini yakni tentang al wasailul ahkam al-maqasid. Sekarang para pendengar dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, kita akan memasuki tatbiqat al-qaidah, penerapan kaidah. Penerapan penerapan kaidah ini. <clears throat> Ada tujuh contoh insyaallah taala yang ingin saya bacakan ya. Masalah yang pertama, yakni dicontohkan oleh ulama. Yang pertama adalah la ba'sa باستعمال مكبرات الصوت في تبليغ الأذان أو الخطبة إلى الناس ini contohnya ya jadi tidak mengapa menggunakan mikrofon mik mikrofon pengeras suara ketika azan dan ketika khutbah ya untuk menyampaikan azan dan menyampaikan khutbah di tengah-tengah manusia. Karena apa alasannya? Li'annaha wasilatun ila amrin matlubin syar'iyyin wal wasailu laha ahkamul maqasid. Karena mikrofon <clears throat> alat pengeras suara itu merupakan wasilah sarana sarana perkara yang dituntut oleh syariat yakni untuk menyampaikan azan dan khutbah. Dan kita tahu al-wasailu lah ahkamul maqasid. Ya, al-wasail sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Menyampaikan azan dan khutbah ini disyariatkan. Maka hukum menggunakan mikrofon juga disyariatkan. Oleh karena itu tidak benar kalau dia mengatakan bahwa mikrofon ini bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah dari sini kita tahu ya bahwa tidak semua di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada dikatakan bid'ah. Dan kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan bid'ah dan itu sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Dari sini kita tahu para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio yang Allah muliakan bahwa apa yang dikatakan oleh manusia ya di radio ini atau di TV ini semua dibid'ahkan. Ini tidak benar. Ya. Ini yang mengatakan demikianlah orang yang memiliki hati yang sakit yang tidak mau melihat dan tidak mau mendengar. Ya, tidak melihat juga kaedah-kaedah yang disebutkan. Ya. Kita lihat bahwa di antara contoh penerapan al-wasailullah al-kamul maqasid sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan di antara adalah menggunakan mikrofon. Menggunakan mikrofon. <clears throat> yang kedua yang dicontohkan oleh ulama, dicontohkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Beliau berkata, "Lau ba'al insanu ba'da adhanil jumu'ati tsani wa kana mimman tajibu 'alaihimul jumu'atu sara al-bai'u muharraman li'annahu wasilatun ila tarki as-salah." <clears throat> Kalau ada orang melakukan jual beli setelah azan Jumat yang kedua, ya, setelah khatib naik mimbar, ya. Dan orang tersebut termasuk orang yang memang dia itu wajib untuk melakukan ibadah Jumat ibadah sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat maka baiknya transaksi jual belinya itu haram kenapa haram? karena hal tersebut akan menghantarkan dia meninggalkan sholat Jumat ya meninggalkan sholat Jumat hukumnya haram Sekali lagi, maksud meninggalkan salat Jumat hukumnya haram. Maka wasilah wasilah yang menghantarkan kepada perbuatan ini haram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadharul bay'." Tinggalkan yang namanya jual beli. Ya. al asal hukum asal jual beli adalah halal. Hukum asal jual beli itu halal. Ya. Kita melakukan jual beli <clears throat> sekali lagi halal. Tetapi ketika jual beli bisa menghantarkan kepada sesuatu yang haram, yakni meninggalkan sholat Jumat, maka hukumnya adalah haram. Ini contoh yang kedua. <clears throat> contoh yang e, ketiga. Contoh yang ketiga, penerapan dari kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid, sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan adalah kata beliau as sahih annahu yajuzu li khatibil jumu'ati an yakhtuba bil lisan alladhi la yafhamu al-hadirun ghayrah fa in kana al hudur laysa bi arab ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم لأن هذا هو وسيلة البيان لهم والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه للعباد ووعظهم وإرشادهم <clears throat> Beliau berkata, <clears throat> pendapat yang sahih bahwasannya boleh bagi khotibul jumu'ah Sekali lagi, pendapat yang benar boleh bagi seorang khotib, khotib Jumat untuk berkhutbah dengan bahasa yang dipahami oleh hadirin. Ya. Apabila yang hadir itu bukan Arab, bukan dari kaum Arab yang mana mereka tidak bisa bahasa Arab, tidak memahami dan tidak mengerti bahasa Arab, maka hendaknya khotib itu berkhutbah dengan bahasa mereka seperti misalkan di negeri kita di Indonesia ini. Banyak di antara kita kaum muslimin bal aktsaruhum kebanyakan kita tidak ngerti bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab. Oleh karena itu, seorang khotib hendaknya ketika dia itu berkhutbah gunakan dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Sunda di daerah e, Jawa Barat yang menggunakan bahasa Sunda atau dengan bahasa Jawa ya dan seterusnya apabila kita tahu yang hadir itu tidak memahami selain bahasa yang mereka pakai maka kita menggunakan bahasa mereka ya dia berkata <clears throat> li'anna hadha huwa wasilatul bayani lahum karena menggunakan bahasa terus mereka merupakan wasilatul bayan wasilatul bayan sarana menjelaskan kepada sarana penjelasan kepada mereka ya kenapa? karena maksud dari khutbah maksud dari khutbah adalah bayanu hududillah subhanahu lil ibadi wa wa'dihim wa irsyadihim maksud dari khutbah adalah menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah. Maksudnya juga menasihati mereka dan maksudnya juga membimbing mereka. Oleh karena itu, dari maksud ini <coughs> maksud yang besar ini ya akan sia-sia kalau yang mendengarkannya tidak mengerti bahasa yang disampaikan dalam khutbah tersebut. Ya. Oleh karena itu ketika e, siapapun di antara kita datang kepada e, jamaah yang jamaah itu ngerti bahasa Indonesia, kita jangan pakai bahasa Arab. Ya, kita jangan pakai bahasa Arab dari A sampai Z bahasa Arab. Ya. Nah, kita pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian diselingi istilah-istilah sedikit misalkan dari bahasa Arab tidak masalah. <clears throat> Karena juga dalam rangka mengenalkan bahasa Arab dan dalam rangka mengenalkan bahasa Arab, istilah-istilah bahasa Arab agar juga menarik mereka untuk belajar bahasa Arab. Ya. Artinya juga tidak tidak tidak cengeng ya. Jangan e, cengeng kita ini semua harus diterjemahkan. Tidak. Kita harus belajar juga harus mengerti. Karena sebagaimana <clears throat> sebagian kita belajar bahasa Inggris kemudian ngomong dengan istilah-istilah bahasa Inggris ya santai saja mereka menggunakannya oleh karena itu, oleh karena itu pun kita harus memasyarakatkan bahasa Arab. Ya, tetapi sekali lagi ketika khutbah, ya, kita gunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat di daerah yang kita khutbah di situ. Ya. Karena maksud dari tujuannya khutbah tadi maksudnya adalah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah, membimbing masyarakat dan menasihati masyarakat. Ya. Dan ini bisa tercapai dengan kita menggunakan bahasa mereka. Ya. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah dengan bahasa Arab, ya, tidak ada satupun keterangan Nabi SAW berkhutbah dengan selain bahasa Arab. Ya. ya ini yang perlu kita pahami. <clears throat> Kemudian contoh yang keempat. Contoh yang keempat. La ba'sa bitakwini lijanin لقبول الصدقات والزكوات وغيرها من النفقات الشرعية لأن ذلك من الوسائل إلى ضبط هذه الأمور تحصيلا وتوزيعا وهذا مقصود شرعي وهذا مقصود شرعي Syekh berkata tidak apa-apa, tidak mengapa membentuk panitia-panitia ya untuk mengurusi penerimaan sedekah dan penerimaan zakat ya dari nafakot syar'i dari nafkah-nafkah syar'i karena itu merupakan wasilah sarana ya, sarana dan ini merupakan perkara yang dimaksud dalam syariat <coughs> ini diantara contohnya juga kemudian diantara contoh <coughs> adalah at-taswiru bi video atau bil alat fotografiyah يجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد فإن قصد به شيئا محرما فهو محرم وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا وهكذا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد لأن الوسائل لها أحكام المقاصد <coughs> التصوير بأشرة الفيديو أو بآلة الفوتوغرافية <coughs> jadi mengambil mengambil gambar mengambil gambar dengan kaset-kaset video yang merekam ya e, ya, seperti sekarang ya menggunakan video alat-alat fotografi ya alat-alat fotografi dan e, video ini yajri fihi kata ulama al-ahkamul khamsah yajri fihi al-ahkamul khamsah bisa masuk ke dalamnya itu hukum taklif yang lima itu maksudnya apa bisa menjadi haram, eh bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi uh, haram, bisa menjadi makruh. <clears throat> Sekali lagi, video dan alat-alat fotografi tadi bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Kalau digunakan untuk sesuatu yang haram, dimaksudkan untuk sesuatu yang haram, maka haram. Kalau dimaksudkan sesuatu yang wajib maka wajib. Wahakada kata Syekh wahakada. Karena apa? Wasailah ahkam al maqasid. Al wasailah ahkam al maqasid. Ya. Kemudian yang eh, ke enam eh ke enam ya. <coughs> Contoh yang ke enam. Ini permasalahan yang juga menarik. Syekh berkata, as-sahih, pendapat yang benar, anna thaqba udhunil binti min adli zinati la ba'sa bihi. لأن هذا من الوسائل التي يتوصل إليها إلى التهلي المباح yang benar bahwa melubangi melubangi uh, al-udhun udhun uh, telinga melubangi telinga ya uh, anak wanita untuk perhiasan, ngasih anting-anting. Ya. Itu la ba'sa bihi, tidak mengapa. Karena hadza min al-wasail, karena ini merupakan wasail yang mubah. Sesuatu wanita pakai anting-anting ini mubah. Tidak haram, tidak makruh, tidak juga wajib, tidak juga sunnah, tapi mubah-mubah saja. Ya. Enggak Kan pakai anting mesti dilubangi. Ya kan? Nggak mungkin uh, anting atau uh, banyak anting yang nggak nempel saja, ndak? Eh? Artinya harus dia pakai anting harus melubangi ini, melubangi telinga. Ya. Kan nggak mungkin ditempel begitu saja. Jatuh nanti. Kan itu. Nah, ketika maka itu harus lubangi maka hukum melubangi uh, telinga wanita itu boleh. Ya. Karena bagi wanita berhias itu boleh. Adapun bagi laki-laki tidak ma'ruf. Bagi laki-laki tidak ma'ruf. Atau di sebagian tempat di sebagian daerah di India ya eh, hidungnya yang dilubangi. Ya. Nah, ini urf sana. Itu boleh. Ya. Nah, jadi eh, oleh karena itu dari sini kita tahu bahwa salah pendapat orang yang mengatakan bahwa melubangi eh, telinga wanita ya itu haram. Karena saya pernah mendengar pendapat ini di Indonesia juga, di Jakarta. Alasannya apa? Karena saya menyakiti makhluk. Menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Ya. Tidak, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya, oleh karena itu kalau mau berfatwa fatwa yang benar. <clears throat> ya. Nah, lihat Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala memberikan contoh Ya, maksudnya apa pakai anting-anting? Maksudnya untuk perhiasan. Dan wanita biasa pakai perhiasan dan perhiasan Allah Subhanahu wa taala halalkan, mubah. Ya. Ketika memakai anting-anting tidak bisa kecuali dengan melobangi yang namanya telinga, eh, telinga bawah sini, maka melubangi eh, telinga hukumnya mubah. Saya ulangi, saya baca, Syekh Utsaimin berkata, "As-sahihu anna thaqba udhunil binti min ajli zinati la ba'sa bihi." Yang benar bahwa melobangi telinga anak perempuan atau melobangi telinga perempuan wanita untuk hiasan untuk pakai anting-anting ya ini tidak mengapa la ba'sa bihi karena ini merupakan wasilah kepada sesuatu yang mubah yakni berhias diri ya kemudian yang ketujuh yang terakhir ahkam dari contoh al-wasailu laha ahkam al-maqasid adalah bina'ul madaris bina al-madaris ya membangun sekolah-sekolah kemudian wa ta'liful kutubi menulis buku-buku wa naskhuha wa tiba'atuha fil matabi' kemudian dinasakh dan dicetak dipercetakan percetakan-percetakan ini pun hukumnya uh, termasuk boleh. Hadhihi kata beliau al wasail allati yassaraha Allah li'ibadihi. Ini merupakan wasilah-wasilah yang Allah mudahkan untuk hamba-hambanya. Wal wasailu laha ahkamul maqasid dan wasilah-wasilah ini memiliki hukum tujuan. Ya, sarana memiliki hukum tujuan. Ta'liful kutub bahkan bisa jadi wajib karena apa untuk menyebarkan ilmu bisa jadi sunnah ya bisa jadi mubah ya tergantung tujuan dan wasilahnya ini adalah memiliki hukum yang sama dengan maksud Allahu a'lam bissawab Uh, inilah yang bisa saya sampaikan para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> di mana pada kesempatan yang mulia ini kita membahas uh, eh, kaidah al-wasailu laha ahkamu al-maqasid bahwa sarana sarana memiliki hukum seperti hukum tujuannya dan seperti yang sudah saya katakan bahwa af'alul ibad perbuatan hamba itu terbagi dua ada yang disebut dengan sarana ada yang disebut dengan tujuan ada tujuan, ada sarana. Maksudnya apa kaidah ini? Kaidah ini adalah sesarana yang menghantarkan kepada sesuatu yang haram, maka sarana itu haram. Seperti Allah berfirman, "Wala taqrabu zina." Jangan dekati zina. Zina haram. Maka sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina haram. Kemudian sarana yang menghantarkan kepada perbuatan yang wajib maka hukumnya wajib seperti misalkan sholat sholat lima waktu di masjid maka sarana yang menghantarkan kita untuk mendatangi sholat lima waktu hukumnya wajib kita datang ke masjid wajib ya kita uh, pulang dari masjid itu mutamimat ya kita wudhu untuk sholat wajib. Dan perlu diperhatikan sarana-sarana itu dihitung, ya. Jadi yang menghantarkan kepada perbuatan yang haram maka diharamkan berdosa kita melakukannya sarana yang mendatangkan atau menghantarkan kepada perbuatan wajib maka sarana itu wajib dan mendapatkan pahala ya kemudian sarana yang menghantarkan kita kepada perbuatan yang sunnah maka juga dihukumi sunnah dan mendapatkan pahala seperti misalkan pakai minyak wangi sunnah misalkan pakai minyak wangi sunnah maka sarannya kita beli jalan ke toko kita beli minyak wangi itu kemudian kita menggunakan minyak wangi kita jalan ke toko kita mengeluarkan duit ya itu merupakan sarana dan sarana ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan mendapatkan pahala sunnah ya jadi kita lihat setiap sarana yang menghantarkan kepada suatu tujuan itu sarana itu dihukumi sesuai dengan tujuan itu sekali lagi kalau misalkan tujuannya haram maka sarananya haram tujuannya wajib maka sarananya dihitung wajib tujuannya eh, sunnah maka sarannya di, di, di, di, dihukumi sunnah tujuannya mubah maka sarannya dihukumi mubah seperti tadi melobangi telinga tujuannya makruh maka sarannya dihukumi makruh wallahu alam bisawab ini yang bisa anda sampaikan ya dan mudah-mudahan bermanfaat nah Baik, jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya'la Qarnaidi, hafizahullah ta'ala yang telah memberikan penjelasan terkait dengan kaidah e, niat bahwa sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan yang ingin diraih dan e, beberapa contoh beliau sampaikan sehingga memperjelas kita tentang e, penerapan dan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya. Tentunya kami harapkan sesuai dengan pembahasan tema yang kita kaji di kesempatan pagi ini di 021 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat bisa Anda sampaikan juga di 08131 Kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari Abu Hafiz Pamekasan. Pak Hafiz, Abu Hafiz di Pamekasan, Madura. Silakan, Pak. Nah, itu saat uh, umpamanya khutbah Jumat itu kalau baca buku khutbah Jumat yang pakai bahasa Arab, yang pakai bahasa Arab tapi dia uh, jemaahnya tidak ada yang mengerti tiap tiap Jumat Pak ya. Tiap uh, Jumat. Tiap itu tiap Jumat Jumat tiap buku baca buku itu aja terus ah, gitu. Okay. Hmm. Itu saja Pak. Dan dan untuk itu Ustaz, kalau qobliyah Jumat itu ya umpamanya semua pakai kalau di kampung saya majinya pakai uh, eh, kobliya Jumat. Hmm. Kalau di sana kan tidak ada. Bagaimana sikap kita kalau waktu uh, eh, kobliya Jumat apa mengerjakan juga atau dia maja begitu Baik, baik. Abu Hafiz, jazakallah khair atas pertanyaannya. Enak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiq Abu Hafiz. Nah, dua pertanyaan saya. <clears throat> Baik. Eh, dua pertanyaan ya. Saya ya. jawab singkat. Eh, Pertanyaan yang pertama sudah kita bahas ini tentang masalah e, khutbah dengan bahasa orang yang kita datang kepada atau kita berkhutbah di depan masyarakat yang memang masyarakat itu nggak ngerti kecuali dengan bahasa mereka ya maka hukumnya yang suhi kata ulama di antara perkataan si Muhammad sallallahu alaihi taala boleh kita menggunakan dengan bahasa mereka ya karena tadi maksud dari tujuan khutbah untuk apa? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah dengan khutbah Jumat, Rasul menginginkan adalah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala di depan para sahabat. Rasul menginginkan membimbing para sahabat e, beliau. Rasul menginginkan menasihati para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Sehingga apa? Sehingga khutbahnya ada faedahnya. Ini maksud dari adanya khutbah. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW berkhutbah kata ulama maksudnya adalah ingin bahwa uh, apa yang Allah turunkan dari hukum-hukumnya kepada beliau dan Rasul sebagai utusan Allah untuk menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin Rasul SAW berkhutbah dengan bahasa selain mereka. Ya. Ini maksud yang harus kita pahami. Oleh karena itu kata ulama yang benar Memang ada pendapat ulama, ya pendapat sebagian ulama maksud saya, yang kita mm, khutbah Jumat itu ya tauqifi, kan gitu, ya. Maksudnya ya, khutbah Jumat itu ya sudah kat, seperti yang Rasul pakai bahasa eh, Arab, kita pakai bahasa Arab. Ya. Ini pendapat yang kurang benar. Yang tepat, yang benar adalah bahwa khutbah itu maksudnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan untuk memberikan nasihat kepada mereka dan untuk membimbing mereka kepada jalan yang lurus agar dapat faedah. Nah, e, maksud ini tidak bisa ditangkap kecuali kalau masyarakat itu memahami memahami bahasa, memahami bahasa. Ya kita misalkan di Indonesia nih kan, e, yang hidup di Jakarta saja, nggak mungkin ngerti kalau khotibnya itu dengan bahasa eh, Jawa ya kan <laughs> bisa kan bisa dipahami oleh karena itu seorang khotib dia pakai bahasa eh, Indonesia pakai bahasa Indonesia nah, ini oleh karena itu saya Syekh Muhammad Sallallahu berkata as-sahih yang benar annahu yajuz li khatibil jumu'ati an yakhthuba bil lisan alladhi la yafhamu al hadirun ghairahu jadi boleh boleh seorang khatibul jum'ah berkhutbah dengan bahasa yang kaum e, muslimin yang eh, yang hadir di situ tidak memahami kecuali dengan bahasa tersebut. Ya, seperti kita di sini pakai bahasa Indonesia. Ya. Dan bahasa Indonesia ini bahasa nasional kita ya. Hampir semua e, masyarakat kita memahami bahasa Indonesia ini. Kecuali mungkin yang di pedalaman sangat pelosok sekali nggak ngerti bahasa Indonesia, nah, gitu. Nah, ini yang e, harus kita pahami supaya maksud dari khutbah ini sampai ya, ya dan kasihan umat kan e, nunggu dengar tapi keluar nggak ngerti ya, nah. ya keluar nggak ngerti jadi kita harus tahu maksudnya ini yang harus kita pahami e, satu saja yang bisa anda jawab. Allah alam Nah. Demikian Abu Hafiz dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan pertanyaan khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Nah dan kitab yang dibaca itu itu saja selama bertahun-tahun tidak ganti-ganti. Hmm. Ini menjadi uh, lebih musibah ya saudara. Ya? Iya betul. Nah, Barakallahu fiqh dan semoga ini menjadi pencerahan dan wawasan bagi kita semua. Kami angkat kembali pertanyaan kedua masih di via telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana pak? Pak Yunus di Depok. Ahlan Pak Yunus silakan. Nah, ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Yunus, silakan. Ya, ya. mau tanya ini Ustaz, uh, ya. kalau mau sholat mau berangkat ke masjid gitu hmm. anak selalu pakai parfum ini jenggotnya selalu dipakai parfum apa ini aku di, nggak terlalu berlebihan gitu Mister. jenggot kasih parfum ya iya iya, oh, iya, iya. siap mau berangkat sholat mau ke masjid gitu selalu iya iya iya iya, iya. iya syukuran ini Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khair Pak Yunus iya iya iya iya Eh, pakai parfum hukumnya sunnah kan melakukan yang sunnah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita ingin eh, pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka seperti yang tadi kita membeli parfum tersebut jalan ke tempat pembelian parfum, nelpon orang untuk datang eh, mendatangkan parfum misalkan. Ini semuanya wasilah dan wasilah ini kalau kita niatnya juga untuk mengamalkan sunnah tadi maka dapat pahala nelponnya kita, datangnya kita ke toko kan, langkah kaki kita itu sunnah dan dapat pahala. Ini eh, yang penting hadirkan niat kita. Permasalahan kita pakai parfum di parfum di misalkan di jenggot, di baju, di baju ini tidak mengapa dan tidak termasuk berlebihan, ya. Jadi pakai parfum supaya jenggotnya wangi, supaya pakaiannya wangi karena di badan juga kita bisa pakai parfum, ya. Nah itu. Jadi tidak tidak mengapa Pak ya, Pak Yunus ya. Jadi pakai parfum di jenggot eh, kita. Allah a'lam bishawab. Sekian jazakallahu khair demikian Pak Yunus, Ya Allah dan kami angkat kembali satu penelpon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Ummu Fauzan di Depok, Pak Ustaz. Baik, silakan Ummu Fauzan. Ummu Fauzan uh, mau nanya tentang pembagian harta warisan Pak. Hmm. Uh, oh. Masih, eh, boleh ya? Um, Afwan, umum mungkin uh, lebih kepada pembahasan kita. Uh, lagi membahas tentang al-wasail lah ahkamul maqasid. Nah. Oh iya, saya ada juga pertanyaan. Kamu Pak Ustaz, jadi kurang ini tadi. Iya, baik. Barakallahu fiik. Oh, iya. iya. Terima kasih ya Pak Ustaz. Baik. Afwan, Ummu Fauzan, wa jazakallahu khair. Kita yeah. kasih kesempatan kembali untuk satu penelpon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Aisyah di Sidomulya. Baik, uh, eh, Umu Aisyah di Sidomulya. Silakan. Ini mohon saya mau bertanya sedikit. Silakan Umu pertanyaannya apa? Waktu itu di sore hari saya mendengar Pak kita itu Syekh Hajar Rajai telah mengajarkan sebuah pikir pikir itu yang katanya baca di majelis, sedangkan saya kan tidak pernah datang ke majelis. Dengan pikir itu bisa berulang apakah bisa? Bisa diulangi per, per, pertanyaannya, Umu, eh, karena suaranya nggak kedengaran ya. Diulangi Umu ya. Nggak jelas. Mungkin bisa pindah tempat. Karena pasti Hajar Raja telah mengajarkan sebelum zikir. Ya, zikir itu katanya dibaca di majelis. Sedangkan saya tak Zikir itu kenapa, Afwan? Zikir itu kenapa? Oh, dibaca di majelis. Ya. Iya. Bacaan dengan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hmm. Kalau sangat mau di rumah apa bisa? Baik. Ya, itu ya. saja. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu, ya, ya, ya. itu bisa dibaca. Rabbik firli wa tub alai innaka tawwabur rahim. Itu eh, yang suka dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seharinya tidak eh, kurang dari 70 kali ya. Baca doa itu bahkan lebih banyak yang 100 kali kan. Oleh karena itu Uh, bisa kita di rumah setiap hari baca itu ya di rumah duduk lagi jalan ya baca doa itu Rabbik fir Rabbik firli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim ya, dan bisa umum baca juga di buku Ustaz Yazid hafizahullah taala tentang wirid dan doa itu beliau sebutkan tentang eh, wirid-wirid uh, wirid -wirid yang ada dan itu bagus untuk di umum apa namanya eh, koleksi dan sebagai bacaan uh, wirid kita di pagi hari ada, di sore hari ada, kemudian wirid-wirid uh, berbagai macam wirid yang bisa umu amalkan ya di situ. Nah. Baik, saya Jazakallah khair dan demikian uh, Umu Aisyah di Sidomulyo. Barakallah fikam. Yang pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan penjelasan uh, bolehnya wanita memakai perhiasan dan uh, mengikuti hukum niatnya terkait dengan pembolehan wanita perhiasan uh, perhiasan mm -hmm. apa saja yang diperbolehkan bagi mm -hmm. wanita mm -hmm. dan kemudian mungkin ada nasihat bagi sebagian mm -hmm. akhwat atau wanita yang memang menampakkan perhiasannya bukan kepada mm -hmm. mahramnya bagaimana hukum saat kalau sekiranya mm -hmm. dia niatkan dalam rangka beribadah apakah itu masuk ke dalam makna uh, ibadah jazakallahu khair barakallahu fik uh, tadi dalam contoh ya saya menyebutkan tentang perkataan dari perkataan uh, Syekhul Allamah Al-Faqihul Usuli Syekh masyayikhina uh, Syekh Muhammad SAW Rahimahullah taala di mana beliau berkata bahawa uh, as-sahih bahawa yang benar bahawa anna saqba udhunil binti min ajli zinati la ba'sa bihi ya bahwa melobangi uh, telinga seorang wanita ya untuk memakai anting dalam rangka berhias itu tidak mengapa. Baik. Ini jangan dipahami bahwa perhiasannya ini boleh ditampilkan kepada lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi itu lelaki asing yang bukan mahramnya. Ya. Karena kalau misalkan ditampilkan, ditampakkan kepada lelaki yang bukan mahramnya maka hukumnya adalah haram. Ya, ini wasilah kepada haram tentunya. Ya. Nah, kalau niatnya memakai anting, memakai perhiasan untuk mendapatkan pujian laki-laki yang asing, maka ini haram. Wasilah ini wasilah haram. Ya. Karena perbuatan itu perbuatan yang haram. Tapi kalau misalkan pakai perhiasan, ya apakah gelang atau kalung, ya pendapat yang eh, yang yang yang saya pilih boleh ya, pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, ya kemudian ditampakkan kepada suaminya ya maka ini mendapatkan pahala mendapatkan pahala karena misalkan e, menambah cantik menambah indah ya sehingga suaminya tambah cinta tambah sayang kemudian dia niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala niatkan ibadah maka dia mendapatkan pahalanya tetapi sekali lagi kalau misalkan memakai perhiasan ya berhias diri untuk ya dipuji dikatakan cantik oleh laki-laki yang bukan mahramnya ya untuk pamer ya, untuk pamer saja kan pamer di, bukan pamer di antara wanita misalnya gitu kan itu juga tidak boleh iya. ya nih misalkan ada wanita pakai kalung pakai gelang kencing-kencing ini kan di depan wanita yang lain supaya bisa ngelihat e, perhiasannya itu nggak boleh ini haram ya namanya tafakur berbangga-bangga di dengan e, perhiasannya ini nggak boleh ya nah ini jadi yang diperbolehkan untuk maksud tujuan yang boleh ya tujuan yang mubah tujuan yang sunnah ya tujuan yang baik maka sarannya jadi baik tapi kalau misalkan tujuannya adalah untuk kemaksiatan, tadi seperti tadi, untuk pamer, untuk mendatangkan takjub dari laki-laki yang bukan e, mahramnya, yang dah halal bagi dirinya, maka hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya khair atas penjelasannya. Dan kami akan kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mualaf eh, Baik, masuk Islam tanggal 16 November 2014. Barakallah fiik. Dan seiring berjalannya waktu saya sering lalai untuk menjalankan sholat lima waktu. Kebanyakan saya jalankan hanya sholat maghrib dan Jumatan dan itu rutin. Pertanyaannya apakah saya sudah harus dituntut untuk menjalankan sepenuhnya hmm. artinya kewajiban-kewajiban sholat lima waktu yeah. Iya. uh, yang memang Allah tetapkan dari iya. Haris di Lamu, Luwuk, Sulawesi Tengah. Iya. Yeah. Uh, barakallahu fiqh kepada al-akh Haris ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada antum dan Allah berikan kekuatan ya untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan kebahagiaan yang sangat besar ketika ada seseorang Eh, yang mendapatkan hidayah berupa Islam dia masuk ke dalam agama Islam ini karena dengan hidayah tersebut Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan uh, orang tersebut dan selamatkan antum dari api neraka ya di api neraka karena kekafiran itu bisa menghantarkan seseorang dalam api neraka dan kekal selamanya di api neraka tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kaum mukminin muwahidin ya dengan surganya oleh karena itu maka uh, tetaplah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah dan tidak boleh kita ini meninggal kecuali dalam keadaan uh, Islam. Adapun pertanyaan uh, antum uh, Haris tentang apakah saya harus mengamalkan seluruh uh, perintah Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Naam. Eh, bahwa yang sholat lima waktu sesuatu yang wajib harus dilaksanakan tidak boleh kita melaksanakan sebagiannya dari sebagian yang lain lihat ketika eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman di mana Rasul SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal inna ta'ti qawman min ahli kitab Falyakun awal ma tad'uhum ilaih syahadatu ala ilaha Wa fi ila ayu wahidullah. Ya. Rasul pernah berkata, wahai Muaz, Anda akan mendatangi suatu kaum. Ya. Anda akan mendatangi suatu kaum, kaum itu adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka dakwah pertama kali yang Anda sampaikan kepada mereka adalah tauhidullah. Nah, ketika mereka sudah melakukan itu kata Rasulullah SAW, maka ajarkan solat ya kasih tahu mereka Allah iftarada alaihim alaihim khamsa salawat ya wahai Muad habarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka melakukan salat lima waktu ya jadi salat lima waktu ini wajib hukumnya bagi antum tidak boleh meninggalkannya ya jangan maghribnya saja jadi maghrib juga isya juga kemudian subuh, kemudian zuhur dan asar. Maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, subuh dua rakaat, kemudian zuhur empat rakaat, asar empat rakaat. Dan ini sesuatu yang tidak menyulitkan, sesuatu yang tidak menyulitkan. Ya maka um, antum harus dan wajib melakukannya. Ya, Adapun kemarin-kemarin eh, antum meninggalkan, maka jangan diulang lagi dan mudah-mudahan Allah ampuni, ya. Maka sekarang lakukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sebuah kewajiban. Dan tidak boleh eh, ditunda-tunda dan tidak boleh kita meninggalkannya. Ya. Karena masalah sholat ini masalah yang sangat dan paling penting. Ya, sangat dan paling penting dalam Islam dan antum juga bagi kita semua ya harus memahami dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan amalan. Kita harus tahu amalan yang wajib apa saja, amalan yang sunnah apa saja. Oleh karena itu bisa antum bertanya ke eh, guru-guru uh, atau ustadz di sana apa saja yang wajib bagi saya dan apa apa saja yang sunnah karena beda antara wajib dan sunnah kalau wajib itu wajib kita lakukan kalau sunnah kalau sunnah kalau kita misalkan tidak mampu melakukannya maka tidak mendapatkan dosa ya jadi mendapatkan dosa. Begitu juga wajib pun itu ada keringanan kalau misalnya tidak tidak mampu ya. E, kalau sakit e, sakitnya maka kata Rasul e, tetap sholat. ya. Ini menunjukkan sholat. e, Rasul pernah berkata, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala janbin." Sholat dalam keadaan berdiri kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa tidur. Dalam bukan tidur ya, dalam berbaring berbaring. Ini menunjukkan bahwa sholat ini sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Para sahabat Rasulullah SAW, lihat, mereka juga dulunya bukan kaum muslimin, kan? Masuk Islam, nah, tidak ada e, mereka meninggalkan sholat, ya kan? Tetapi Rasul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk maka berbaring. Ini menunjukkan juga sholat nggak boleh ditinggalkan. Ya, oleh karena itu Akhuna Haris di sana eh, jaga sholat lima waktu ya jika sholat lima waktu kalau sudah misalkan mampu eh, menambah dengan sunnah sholat malam dan seterusnya ya jadi sholat ini sesuatu yang nikmat yang kita lakukan kalau misalkan nggak bisa bacanya belum bisa baca ya kita baca sesuai dengan kemampuan kita ya baca sesuai dengan kemampuan kita dan belajar kalau misalkan sama sekali nggak bisa baca baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam salat kita. Ada keringanan. Masya Allah. Jadi din din Islam ini ini adalah din yang uh, luar biasa rahmatan lil alamin ya. Tetapi tetap kita harus talabul ilmi dan belajar ya. Wallahu a'lam bissawab Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya demikian ah, Haris hmm. barakallahu fiik. Satu lagi. Kami berikan satu kesempatan di via telepon bagi yang ingin bertanya di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Uh, dengan Mei Haryanto di Lampung Utara ya. Dengan siapa Pak? Mei Haryanto. Baik, Pak Haryanto silahkan. Uh, eh, ini saya mau menanyakan soal ketika mau sholat kan kadang-kadang ada niatnya usoli fardu maghribi misalnya gitu. Nah. Ya itu uh, eh, niat yang syariat itu gimana ya Ustaz? Baik, itu saja Pak Haryanto. pertama, yang kedua ini uh, batasan untuk syahadat. Kalau misalkan sebenarnya itu kan tahiyatnya kan dua. Uh, batasan untuk syahadat eh, tahiyat yang pertama itu pada kalimat yang mana ya? Baik, baik, baik. Ya itu saja Pak. Afwan jazakallah khair Haryanto. Barakallah fiik. Nah, saya uh, untuk masalah niat itu ulama punya kaidah. Ya, dan insya Allah juga kita akan bahas kaidahnya adalah la ta'alluqa an-niyatu bil lisan. La ta'alluqa an-niyatu bil lisan. Ini disebutkan oleh Imam Ibn al Qayyim rahimahullah taala dalam beberapa risalahnya. Beliau berkata bahwa la ta'alluqa an bil lisan, bahwa tidak ada hubungan antara niat dengan lisan. Jadi niat itu mahalluhal qalb, tempatnya di dalam hati. Ya, sekali lagi niat mahalluhal qalb, niat tempatnya dalam hati. Adapun lisan lafaz, lisan lafaz. Ya. Dan insyaallah itu akan kita bahas. Ya. Jadi tidak ada hubungan dengan lisan niat ini. Ya. Jadi eh, kita tidak perlu mengucapkan usolli ketika kita mau sholat ya kita sudah kalau sudah ada niat dalam hati saya mau sholat duhur, saya mau sholat subuh, saya mau sholat eh, maghrib, sholat isya, kita sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya, setelah kita niat. Ya, karena niat wajib kalau nggak ada niat maka nggak sah sholat kita kan. Nah, seperti itu. Tapi tentang masalah talafud, lafad dengan apakah niat dilafatkan atau tidak ini ada pembahasan tersendiri dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata bahwa la, tidak ada hubungan antara lafaz lisan dengan uh, masalah niat. Wallahu alam uh, bisawab. Masalah yang kedua apa itu? Ataupun uh, eh, atau cukup saja satu. Hai, ya. Cukup setiap pertanyaan satu ya. Hai, iya. Uh, itu saja yang bisa ana jawab dan ana sampaikan ya. Mudah-mudahan uh, sedikit bermanfaat ikhwanifillah insyaallah taala kita akan lanjutkan tentang kaidah-kaidah tentang masalah niat karena sangat penting sekali nah, tadi diantaranya bahwa kaidah la ta'alluqa uh, eh, bil lisan eh, la ta'alluqa niat bil lisan kemudian juga tentang masalah yang sangat penting al hukmu bil zawahir ya jadi menghukumi orang itu dengan zahirnya bukan menghukumi saroirnya. Ini juga penting masalah ini karena banyak yang tidak tahu di antara kita ya di antara kita mengatakan bahwa ya, orang yang bermaksiat kita hukumi masya Allah eh, muslim eh bukan muslim kita hukumi dia adalah ahli taat ya uh, kalau muslim ya dia muslim ya kecuali kalau dia menghalalkan e, kita kan nggak tahu hatinya kan gitu eh, jadi kita, dia lebih baik dari kita dan seterusnya ini ada kesalahpahaman di antara tengah-tengah kaum muslimin tentang masalah ini oleh karena masalah niat kaidah-kaidah niat ini harus kita bahas dalam pembahasan e, di hari ini karena sangat sangat penting sekali Ya.